Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asifakum Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Ya, kitab Syama'il Nabi karya Abu Aisyah Muhammad ibn Aisyah ibn Surah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita lanjut, masih di bab yang ke-14 bab tentang gambaran pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. masuk. <clears throat> Nah, e, penjelasannya hadis terjemah judul bab ini demikian juga judul-judul bab Allah taliha setelahnya itu tata alat berkenaan dengan alat-alat perang yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Musanif menyebutkan bahasanya yang pertama kali adalah pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu gambarannya bahan dari apakah dia dibuat, kemudian tempat genggaman pedang dan hal-hal yang lain, yaitu perkara-perkara yang berkenaan dengannya. Dan dibuatnya judul bab ini setelah ba'da tarjamah setelah judul bab sebelumnya. Ya, judul bab sebelumnya tentang cincin atau stempel Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini terdapat ya, nuktatun latifah satu makna yang unik, latifah yang eh, ya, tidak mudah untuk ditangkap. Latifah di sini ya, kurang lebih khafiyah, ya, samar, tidak gamblang, perlu perenungan, ya, perlu kejelian. Yaitu apa itu e, makna tersirat dari susunan bab judul bab semacam ini. Ya, makna tersiratnya adalah anadak watabil kolam balisan muqaddamatun alal muqatalati bisayfi wassinan. sinan Bahasanya dakwah dengan tulisan, dengan pena, dengan lidah itu lebih didahulukan daripada peperangan menggunakan pedang dan senjata. Karena cincin yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam in innama ittakhadahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilikinya liyakhtima untuk uh, e, untuk sebagai stempel wayat ba'bihi dan sebagai stempel menstempel ala mukatabatihi surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikirimkan ilal muluk kepada para raja, waruasa dan para pimpinan. Dan ini adalah mukatabah, korespondensi atau surat menyurat yang isinya adalah mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada Allah dan agamanya, mengajak kepada jalan Allah yang lurus dan mengingatkan kepada mereka kejelekan mahum alaih apa yang mereka pegangi berupa kekafiran kepada Allah dan mendustakan kebenaran yang dibawa oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqaddama memakai Imam Tirmidzi mengutamakan, menyebutkan, mendahulukan awalan pertama kali dikal khatam pembahasan tentang stempel yang atau cincin yang menjadi ya, yang cincin tersebut adalah cincin untuk stempel alladhi utukhida yang dimiliki oleh Nabi li ajli dakwah dalam rangka dakwah Thumma ba'da dhalika, kemudian setelah membahas surat Nabi yang dikasih stempel surat dakwah yang berisi dakwah Nabi yang dikasih stempel setelah itu barulah Imam Tirmidzi menyebutkan riwayat-riwayat yang ya ta'allaku bisayf berkenaan dengan pedang maka dengan ini kita ketahui pesan terselubung yang ini disampaikan oleh Imam Tirmidzi tadi nuktah latifah ya, mungkin bisa kita artikan pesan terselubung yang menarik yang unik e, diketahui bahasanya dakwah ajaan dengan pena dalam bentuk kitabatan tulisan bayanan penjelasan wa idahan penjelasan wa nushan nasihat wa taujih dan arahan wa'dan nasihat yang menyentuh hati e, wa'dan artinya nasihat yang itu menghasilkan semangat atau membuahkan rasa takut untuk menjauhi kejelekan rasa takut sehingga menjadi kejelekan maka itu semua e, muqaddamatun lebih didahulukan daripada ajaan Bisaif dengan menggunakan pedang, wasinan dan senjata. Ya, oleh karena itu maka di sini Imam Tirmidzi membawa di bab yang ke-14 dari Syama'il Nabi ya, beliau membawakan judul bab Babu Maja'a fi sifati Rasulillahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berisi maja'a riwayat-riwayat fi sifati yang memberikan gambaran deskripsi tentang seifi pedang yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. seifi Rasulullah di sini seif isim mufrad, non mufrad mudhaf dan kaidah usul fikih mengatakan bahasanya isim mufrad ketika dia mudaf fa innahu ya'um maka maknanya adalah melebar, meluas sebisa yang dicakup oleh Eh, rangkaian kata tersebut. Sehingga artinya semua pedang yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi itu memiliki sebagaimana kata para ulama, kata para ahlul ilmi, Nabi memiliki aksar min saifin lebih dari satu pedang. Beliau punya beberapa pedang. Bahkan ba'duhum sebagian ulama Ausola melakukan penelitian dan hasilnya bisa <clears throat> berujung kepada bahasanya jumlah pedang Nabi itu ada sembilan buah pedang. Kotakunu istama'at indahu fi anin wahidin. Boleh jadi uh, sembilan pedang tersebut terkumpul menjadi milik Nabi dalam satu waktu yang sama dan boleh jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sembilan pedang tadi fi awqatin mutawafitatin di waktu yang berbeda-beda dulu cuma pernah punya dua kemudian habis itu entah kemana nanti kemudian punya pedang lagi dan seterusnya sampai totalnya adalah sembilan buah pedang wawa akrab dan kemungkinan yang kedua inilah yang lebih mendekati Bahasanya sembilan pedang itu tidak dalam satu waktu beliau punya koleksi sembilan pedang. Namun sembilan pedang tersebut total Nabi pernah punya itu kemudian hilang atau rusak dan atau dipensiunkan kemudian punya pedang yang lain dan seterusnya. Dan Ibnu Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan nama-nama pedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian ahli ilmi, sebagian ulama mengumpulkan nama-nama pedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dalam dua bait syair. Beliau katakan di dua bait syair tersebut lihadina untuk orang yang memberikan petunjuk kepada kita maksudnya sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal asyafi dari pedang tisun punya sembilan buah pedang namanya sebagai berikut Rasubun itu yang pertama kemudian Al-Mikhdam itu yang kedua Dulfikar itu yang ketiga Qadibun kemudian Hatfun dan Al-Battar eh, Battar itu pedang yang memutus kemudian Adbun kemudian Qal'i Kemudian wa ma'thurul fujar. Nah, hadis pertama di bab ini atau hadis yang ke-105 dari awal kitab Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya, hadis dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiallahu anhu dan mengatakan adalah Qabi'ah pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabi'ah qauluhu qabi'ah mayakunu ala tarfi e, maqbadis saif itu adalah apa yang terletak di ujung genggaman pedang supaya tangan tidak terpeleset. Ya, supaya tidak lepas dari tangan. maka ujung pegangan pedang itu ada uh, ada satu benda yang uh, menyamping sehingga tidak hanya lurus yang nanti itu bisa lepas namun ada sesuatu yang jadi ganjel. Nah, ganjelnya itu namanya kobi'ah Ganjel pedang Itu namanya kobi'ah Nah, Ganjal di pegangan pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu minfit botin terbuat dari perak. Hadis ini juga diriatkan oleh At-Tirmidzi di jamiknya dan Abu Daud di sunannya. Minfit botin dari perak artinya ganjal tersebut itu masnu'atan terbuat dari perak. Ya, dan hadis ini intabata jika valid menunjukkan jika sahih menunjukkan adanya keringanan menghiasi pedang dan semacam itu yaitu alat-alat perang dengan perak. Kan tapi di hadis di atas di sanadnya terdapat Jarir ibn Hazim al Azdi. Wow ya, wa wa ingkana thiqatan dan beliau ini jika meskipun dia secara umum adalah perawi thiqah dan dia dinilai dhaif manakala untuk riwayat-riwayatnya dari Kota Qatadah dan hadis ini adalah riwayat Jarir ibn Hazim dari Kota Qatadah demikian kejelian para ulama kita dalam bahas uh, para perawi mereka mengatakan perawi ini gurunya sekian kalau untuk riwayat dia dari guru yang ini ini ini ini ini, ini maka dia thiqah. Tapi kalau untuk riwayat dia dari guru yang gurunya namanya kota ada dhaif. Ya, sampai demikian <clears throat> kejelian para ulama hadis. Wakat sabata dan terdapat riwayat yang valid atau wakat sabata terdapat karena menyebutkan kita wakat sahabat dan terdapat fi sahih Bukhari dalam sahih Bukhari dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sungguh yang melakukan al-futuh sejumlah ya, pembukaan yaitu penaklukan berbagai macam negeri ya, di, di ya, kaumun adalah sekelompok orang yaitu para sahabat yang tidaklah hiasan pedang mereka emas tidak pula perak. Maka para sahabat yang mereka ini menaklukkan Persi dan Romawi itu pedangnya bukan pedang yang mewah. Ya, pedangnya adalah pedang sederhana. Dengan pedang sederhana itu ya, Romawi dan Persi bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin. Yaitu bukan pedang yang wah yang hiasannya emas dan perak. Namun ini makanat hiliatuhum namun hiasan pedangnya yaitu ya tentu hiasan itu terletak di uh, pegangan pedang itu adalah al-alabi wal anak wal hadid hadid besi anak uh, artinya timah dan al-alabi alabi artinya urat atau ada yang mengatakan kulit kulit yang tidak disama yang menjelaskan itu e, bagian dari e, asap yaitu urat yang kemudian ketika dalam kondisi basah dililitkan kemudian nanti ketika kering akan mengeras <clears throat> dililitkan di pegangan pedang ya nanti kalau sudah mengering dan itu dililitkan ketika masih basah kemudian nanti e, akan mengeras ketika telah kering. Nah, itu sederhana. Yang saja pakai salah satu pendapat kulit. Maka pegangan pedangnya cuma kulit. Nih ada yang pegang pedangannya itu timah dilapisi timah. Ada yang kemudian pegangan pedangannya dilapisi besi. Tidak ada yang dilapisi emas ataupun perak. Non pedang sederhana semacam ini yang membuat gentar Romawi dan Persia. Maka ini menunjukkan bahasanya kemenangan kaum muslimin itu yang pokok bukan masalah e, kehebatan senjatanya dan persenjataannya, karena imannya, karena tauhidnya, karena amal solehnya. Itu yang menyebabkan Allah masukkan ke dalam hati para musuh kegentaran ar dan itu kegentaran itu masuk di hati para musuh meskipun jarak mereka dengan pasukan kaum muslimin ya, baru satu bulan perjalanan naik onta. Setelah Allah telah masukkan ke dalam hati mereka rasa takut dan gentar untuk berperang dengan kaum muslimin. Ya, apa ini sebabnya? Karena iman dan amal soleh yang ada pada mereka, bukan karena wahnya senjata mereka. Bukan karena bagusnya alat-alat perang mereka. Kemudian ada yang selanjutnya hadis siang ke-106 dari kota ada dari Sa'id ibn Abil Hasan dan mengatakan bahasanya adalah qabi'ah tadi ganjel yang ada di bagian bawah pegangan pedang pedangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbuat dari fitdah dari perak. Catatan kaki hadis ini juga dilihat oleh Abu Dawud dalam sunannya. Dalam sanatnya Abu Dawud lika sama dengan yang ada di sini yaitu ada perawi namanya Mu'ad bin Hisham. Sadukun beliau adalah perawi yang jujur, rupa mewahima namun seringkali salah dan keliru salah paham dan keliru. Sa'id ibn Abil Hasan al-Basri ini adalah saudaranya Hasan al-Basri. Dan Hasan al-Basri adalah uh, al-imam al-ma'ruf. Yeah. Oleh karena itu maka hadis ini adalah mursal. Dan Imam Abu Dawud mengatakan tentang hadis-hadis yang menceritakan bahasanya pegangan pedang Nabi itu ada peraknya beliau mengatakan bahasanya akwa hadil ahadis yang paling kuat dari hadis-hadis yang ada di dalam masalah ini adalah hadis dari Sa'id ibn Abil Hasan dan dia mursal dan mursal da'if namun mursal pun da'ifnya ringan makanya maka yang paling kuat dan paling kuat itu tidak berarti menunjukkan kalau itu kuat kalimat paling kuat itu bukan berarti ya, hadis-hadis yang paling kuat dalam bab ini itu bukan berarti hadis itu kuat. Namun yang paling kuat. Paling kuat di sini yang paling ringan kelemahannya. Ya, paling kuat di sini artinya yang paling tidak bermasalah. Yang paling ringan kelemahannya adalah hadis dari Sa'id bin Abil Hasan. Nah, di hadis mursal dan mursal adalah e, daif yang ringan. Wal baqi hadhi'af. Adapun yang lainnya dhaif. Ini bukan dhaif yang ringan. Kemudian dari Hudin wa Ibnu Abdullah Ibnu Sa'ad dari kakeknya dia mengatakan "Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah pada saat Fatul Mekah wa ala sayfihi dan di pedang Nabi itu terdapat emas dan perak. Kemudian kata Talib aku bertanya kepadanya tentang perak di mana sebelah manakah peraknya. Fakal maka beliau katakan itu adalah di bagian bawah dari pegangan pedang Nabi itu perak. Catatan kaki hadis ini juga diatkan oleh at tirmidhi di jamiknya dan terdapat dalam sebagian naskah jamik Tirmidhi dari kakeknya dari jalur ibu dan kakeknya namanya mazidah mazidah cara bacanya seperti cara membaca kabirah berarti mazidah mazidah ibn Malik ada yang mengatakan mazidah ibn Jabir ya, dan Hud bin Abdullah ini rawi yang majhul sehingga kesimpulannya sanatnya tidaklah kokoh Lakan itu Adz-Dzahabi mengatakan di Mizanul Iqtidal. Wahada mungkarun dan ini adalah dhaif yang parah fama alim Nafihil yati saifihi sallallahu alaihi wasallam dahaba. Kata e, Az-Zahabi rahimallahu taala, kami tidaklah mengetahui berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dan sampai kepada kita ya, tidak terdapat data yang menunjukkan bahwasannya hiasan pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa emas. Ya, Talib mengatakan yang dimaksud dengan Talib adalah Talib ibn Hujair, yaitu rawi alias murid dari Hud. Maka Talib Ibn Hujair bertanya kepada Hud tentang perak. Maka Hud mengatakan perak itu adalah menjadi kobiah bagian bawah dari pegangan pedang Nabi. Maka pertanyaan ini wallahu alam adalah pertanyaan tentang posisi perak di pedang Nabi. Kemudian hadis yang lain adalah dari Uthman ibn Sa'ad dari Ibn Sirin. Muhammad bin Sirin mengatakan, Sonatu Saifi, aku membuat pedangku ala menyerupai dan mirip dengan pedang milik Samurah bin Jundub. Dan Samurah mengatakan Za'ama di sini maknanya kola. Karena Za'ama punya dua makna bimakna yakin dan bimakna syak. Ya, kalau za'ama bimakna syak artinya dia beranggapan. Kalau za'ama bimakna yakin maknanya qala. Wa za'ama samurah dan samurah mengatakan bahasanya dia membuat pedangnya meniru pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Hanafiyan. Catatan kaki hadis ini juga diatkan oleh At-Tirmidzi di jamiknya namun sanadnya dhaif karena ada Utsman ibn Sa'id wa dhaif. Kemudian ada riwayat yang sama dengan sanad yang berbeda. Pihak dan isnad nahwa dengan redaksi sama dengan di atas. Wakana hanafian maka pedang Nabi itu Hanafiyan, ini perkataan Samurah. Wayahtamil namun dimungkinkan kali ini perkataan Muhammad bin Sirin. Waqat sifat saifu dan pedang Nabi itu disebut dengan Hanafi. Ya tentu Hanafi di sini bukan madhab Hanafi. Ya. Tidak ada hubungannya dengan madhab Hanafi. Dan Hanafi ini ya, adalah nisbah kepada Banu Hanifah. Ya, penduduk Yamama. Dan Banu Hanifah itu e, mereka adalah e, nanti menjadi pengikut setia Musailimah Al-Kadzab. Musailimah itu orang Banu Hanifah. Nah, e, disebut Hanafian yaitu adalah pedangnya sebagaimana pedang dari kabilah Banu Hanifah. Li'annahu kana karena pedang Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana model pedang yang dimiliki dan dipakai oleh Banu Hanifah. Wakanu dan Banu Hanifah di masa silam terkenal bihusni sana'atis suyufi. Mereka adalah uh, orang yang pandai membuat pedang. Maka pedang buatan mereka adalah pedang-pedang yang kualitas istimewa. Bukan kualitas ecek-ecek namun kualitas top. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya pedang Nabi itu Hanafi dengan pengertian wusifa Pedang Nabi itu disebut dengan pedang Hanafi li'annahu sona'ahu rajulun min Bani Hanifah karena pembuatnya adalah orang dari Banu Hanifah. Namun dua makna ini ya berdekatan. Kalau dia dibuat oleh orang Bani Hanifah, pasti modelnya model model khas pedang Banu Hanifah. Ya, dua-duanya intinya sama. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang ke-15 yaitu bab maja'a riwayat-riwayat yang ada fi sifati yang memberikan gambaran dan deskripsi sifat itu gambaran atau bahasa yang lain deskripsi dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baju besi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Imam Tirmidzi rahimallahu taala membuat judul bab ini untuk menjelaskan bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki baju besi dan beliau memakainya saat perang. Wadir'u dir' itu artinya libasun min hadidin. Maka dir' itu artinya nanti tergantung konteksnya membahas alat perang atau tidak. E, kalau dir' itu membahas pakaian namun bukan alat perang maka artinya long dress. E, semisal jubah. E, komis panjang. Itu dir' e, maka e, tergantung konteksnya. Namun kalau pembahasannya adalah alat-alat perang, maka dir artinya baju besi. Libasun min hadidin. Dia adalah uh, pakaian dari baju besi. Yusna yang dibuat hilakan-hilakan. Berupa lingkaran-lingkaran cincin-cincin. Yakil mukatila yang uh, digunakan untuk melindungi orang yang berperang dan melindungi dengan izin Allah Taala dari berbin nabli wasaif ya, dari nabel anak panah ya, dari anak panah atau asaif dari sabetan pedang atau semacam itu ya, maka eh, baju besi itu bentuknya adalah rantai. Ini bentuknya rantai cincin, cincin. Maka nanti ada cincin-cincin baju besi. Ya, dia kemudian dibuat sedemikian rupa. Jadi e, depan dan belakang. Ini nanti kanannya itu besi, kanan kiri besi polos. Sedangkan dari kanan ke kiri itu adalah rantai bersilang-silang. Ya, rantai yang bersilang-silang. Belakang juga demikian, rantai bersilang-silang. <clears throat> Ya. maka ya anyaman rantai lah. Ya, gambarnya seperti rantai namun dianyam dan nanti ditemukan di sisi kanan dan sisi kiri lambung. Ya, itu gambaran baju besi. Jadi baju besi itu bukan ini polos oh, besi kaku ini ya. nutupi bagian, bagian depan dan bagian belakang bukan. Ya, namun derak itu anyaman rantai. Uh, anyaman rantai ya, yang ya, berarti karena dianyam ya berarti bersilang-silang. Ya, nanti kemudian dan itu bagian depan dan bagian belakangnya. Ya, mirip-mirip ya, kalau Eh, yang di, digunakan oleh geng-geng atau semacam itu ketika yang hobi uh, perang, hobi kelahi mereka melindungi diri pakai apa? rantai di orang-orang uh, para apa ya, ya, ya, <clears throat> ya mafia-mafia atau apa yang di tempat kita ya orang yang suka eh, orang-orang di dunia malam yang perang ya mereka suka kelahi mereka uh, melindungi diri dengan rantai rantai dililitkan di sekujur badan modelnya pakai rantai dililitkan di sekujur badan dan ditutupi nah, nah seperti itulah ya kurang lebih gambaran dirak Kemudian dirak di sini mufrad mudaf yufidul umum menunjukkan makna seluas yang mungkin dicakup. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki lebih dari satu dirak. Ibnul Qayyim rahimahullah taala di kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan bahasanya beliau memiliki tujuh dirak, tujuh baju besi. Yang pertama disebut dengan Zatul Fudul. Nah inilah baju besi yang Nabi gadaikan di tempat seorang Yahudi yang namanya Abu Syaham. Ini, eh, karena Nabi berhutang syair gandum kasar yang itu Nabi ya, Nabi Nabi utang dari orang Yahudi ini la'iyalihi untuk menafkahi keluarganya. Ya, tepatnya Nabi berhutang sebanyak salasina so'an, 30 sok saja. Ini utang gandum sama si Yahudi, 30 sok gandum. Ini ya, satu sok kurang lebih dua setengah kilo. Satu sok bersama dengan ukuran zakatul fitri. Wakana dain ila sanatin dan utangnya itu jatuh tempohnya satu tahun. Ini Nabi wajib E, bayar setelah genap satu tahun dengan agunan jaminan baju besi ini. Bahkan dir dan dirak ini terbuat dari besi. E, kemudian yang kedua baju besi Nabi namanya Zatul Wusah. Yang ketiga namanya Zatul Hawashi. Yang keempat namanya Sa'diyah. Yang kelima uh, eh, fitdah, fitdah itu atau faddah. Yang keenam namanya batra, yang ketujuh namanya khirnak. Dan Nabi ketika beliau eh, memimpin langsung peperangan, Nabi terkadang pakai satu baju besi dan terkadang pakai dua baju besi. Ini pakai dua baju besi, bukan hanya satu. Di perang Uhud Nabi pakai dua. Eh, di perang Uhud Nabi pakai dua lapis baju besi. Dan beliau total memiliki tujuh baju besi. Dan ingat nahu sayyidul mutawakilina Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau adalah pemimpin orang-orang yang bertawakal. Meskipun demikian, perang beliau tidak asal modal nekat. Ya ya, bukan hanya bonek, bondo nikat, ya. Ya, namun ya pakai pengamanan, pakai safety, ya. Ya, pakai pengamanan, kemungkinan-kemungkinan, maka Nabi pakai baju besi, ya. Ya, pakai baju besi bahkan dua lapis baju besi bayangkan. Itu artinya pengamanan Eh, berlipat pengamanan ganda ya, dan tentu beliau lelaki sejati ya. Ya, maka lelaki sejati itu bukan yang melakukan hal yang berbahaya tanpa safety tanpa uh, pengamanan nah itu jagoan lelaki sejati ya, tidak demikian ya, nabi lelaki sejati ya. Dan, namun namun demikian beliau memperhatikan safety memperhatikan pengamanan ya, bahkan pakai pengamanan berlapis tidak cukup dengan e, satu buah baju besi. Beliau dua beli, bayangkan. Namanya pengamanan ganda. Tidak cukup dengan satu. Maka ada kemungkinan-kemungkinan, ya, maka itu di, semuanya diantisipasi. Karena tentu baju besi itu kan ada, karena dia e, cincin-cincin ada celah. Ada lubang-lubangnya. Didobeli pakai dua yang ya, yang tidak sejenis sehingga lubang itu jadi tertutup rapat. Ini kemungkinan bolong, ya, panah masih bisa masuk. Itu kalau kalau pakai satu baju besi masih ada kemungkinan. Ini untuk panah itu bisa masuk karena ada lubang-lubangnya. Di Dirangkepi, didobeli, maka pas bolong-bolong tadi tertutup ya, anyaman rantai ya, baju besi yang kedua sehingga betul-betul safety betul-betul aman. Ya, maka uh, eh, dan beliau adalah orang yang paling bertawakal dan beliau adalah laki sejati. Maka ini memberikan pelajaran bahasanya orang yang betul-betul bertawakal, orang yang safety adalah eh, lelaki sejati adalah orang yang memperhatikan keamanan dirinya, eh, mempertimbangkan kemungkinan kemungkinan Ya, waqad akhadha ahlul ilmi min dalika maka para ulama mengambil pelajaran dari hal ini bahasanya melakukan usaha untuk melindungi himayah wal wiqayah dan melindungi dan semacam itu itu tidak bertentangan dengan tawakal. Bal hakikat tawakal bahkan hakikat tawakal kepada Allah itu tegak di atas prinsip bersandarnya hati kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah ma'a plus badil sabab melakukan usaha dan orang yang bertawakal itu tidak menggantungkan hatinya dengan usaha wa inam ya- yakunu mutawakkilan Allah dan dia pasrahkan hatinya kepada Allah mufawwidan amrahu dia pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya demikian kita lanjutkan ba'dal isya sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rudda wa na'anil alamin Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Isya Masjid Al-Asr Pekungerti rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan <clears throat> di Sama'il Nabi saw di bab yang ke-15 tentang baju besi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Maka hadis yang pertama di bab ini atau hadis yang ke-110 dari awal Sama'il Nabi <clears throat> adalah dari Abdullah ibn Zubair dari Az-Zubair ibn Al-Awam <clears throat> radhiyallahu anhu beliau mengatakan karena ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud. Yaum di sini artinya perang. Dirani beliau memakai dua baju besi. Fanahadha ila sakhati falam yastati'. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bangkit menuju satu batu besar dan dia tidak mampu. Fa'aq'ada Tolhata tah eh, tahtahu lantas Nabi, eh, Nabi meminta Tolha untuk duduk di bawah beliau. Wasai dan Nabi shallallahu Alaihi Wasallam lantas Nabi naik hatta stawa ala sakhati sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas batu besar tersebut. Qal sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aujaba tolhatu maka wajib bagi tolhah." Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Uhud itu memakai dua baju besi. Tepatnya dua baju besi tersebut adalah Datul Fudul dan baju besi yang namanya Fiddah. Dan baju besi Fiddah ini adalah baju besi yang Nabi dapatkan dari harta rampasan perang dari Bani Qainuqa. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat pertempuran Uhud, beliau dahara, beliau muncul, beliau keluar dengan memakai dua baju besi. Dua baju besi ini satu melapisi yang lain. Wafihada maka dalam hal ini berarti terdapat mazidul himayah wal wiqayah. Adalah upaya untuk mazid bersungguh-sungguh, berlebihan, berlebihan dalam artian positif ya, bersungguh-sungguh untuk melindungi dan melindungi. Dan ini satu hal yang tidak bertentangan dengan tawakal. Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertawakal yang paling hebat. Ya. Wa kana yalbasu lam atahu wa dir'ahu. Namun meskipun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai lam'ah lewati wadir ahudan memakai baju besi. Padahal bahkan Nabi nampak yaitu keluar saat perang Uhud dengan menggunakan dua lapis baju besi. Demikian juga Nabi bersembunyi di gua e, Thawr selama tiga hari. Di perjalanan beliau hijrah ke Madinah. Apa itu? Bentuk melakukan usaha. Ya, bersembunyi sementara waktu sampai tiga hari, tiga malam. Fakana mutawakilan fi sabab la ala sabah. Maka beliau adalah orang yang bertawakal fi sabab dengan tetap melakukan usaha la ala sabab dan beliau tidak mengandalkan usaha. Beliau adalah orang yang bertawakal namun tetap menggunakan sebab fi sabab la ala sebab dan beliau tidak bertawakal pada sebab dan usaha. Maka Nabi bangkit menuju batu besar dan tidak mampu. Eh, kot yakunu boleh jadi Nabi tidak mampu naik ke batu besar tersebut karena batu besar tersebut tinggi dan tinggi. Demikian juga boleh jadi kemungkinan yang kedua karena beratnya dua baju besi yang beliau pakai. Wakat yakunu dan kemungkinan yang ketiga boleh jadi disebabkan karena luka yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat pertempuran Uhud. Kuludali ketika hal ini muhtamilon semuanya mungkin. Lantas Nabi meminta Tolhah untuk duduk di bawah beliau e, sehingga badannya dan punggungnya Tolhah ini jadi sulam menjadi tangga sehingga memungkinkan bagi Nabi untuk naik ke atas batu besar tersebut. Dan hikmah dan maksud dari Nabi e, bangkit menuju batu besar itu adalah min ajli dalam rangka yarahul muslimun. Nabi terlihat oleh kaum muslimin. Baik yang dekat ataupun yang jauh. Sehingga mereka merasa nyaman ala hayatihi hati mereka tenang karena Nabi itu masih tetap hidup. Dan mereka bergembira karenanya. Karena dilimparkan isu ketika itu Nabi telah terbunuh. Ini ketika itu orang-orang musyrik e, melimparkan isu bahasanya Nabi terbunuh. Padahal tidak. Maka untuk dan tak Nabi tentu akan menjatuhkan mental pasukan kaum muslimin. Maka supaya mereka hati mereka tenang, mental mereka tidak jatuh, ya, maka Nabi ingin naik di atas ya, batu besar tadi agar terlihat oleh seluruh kaum muslimin dan mereka merasa nyaman karena melihat ternyata Nabi masih hidup. Tujuan yang lain karena pasukan kaum muslimin saat perang Uhud mereka kocar kacir. Min ajli ayastami'u haula an-nabi. Supaya mereka kumpul di sekeliling Nabi. Sehingga kembalilah bagi mereka kekuatan mereka wasyaukah dan kekuatan mereka fil istima' dengan berkumpul. Sehingga istawa ala sakha artinya hatta ala wartafa'a alaiha sehingga Nabi berada di atas batu besar ini karena inilah makna istiwa dalam bahasanya orang Arab. Maka pelajaran yang lain dari hadis ini kita jumpai makna istiwa secara bahasa yaitu berada di atas berada di atas e, istawa istawa ala itu artinya berada di atas sesuatu namun istawanya makhluk ya, tentu berbeda dengan istawanya Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan penting tentang istawa terutama istawa untuk Allah Subhanahu wa taala bahasanya istiwa itu tidak mengharuskan bersentuh. Ya, terdapat banyak hal yang dia itu berada di atas sesuatu dan dia tidak menyentuh bawahnya burung itu terbang di atas pohon. dia istawa alal ala syajarah, berada di atas pohon. Dan burung tersebut tidak menyentuh pohon. Dan langit itu di atas bumi, mendung di atas bumi, dan langit tidak menyentuh bumi dan mendung juga tidak menyentuh bumi. karena di antara hal yang Eh, menyemangati sebagian orang untuk menolak istawa dalam pengertian berada di atas karena mereka punya asumsi dan anggapan bahasanya berada di atas sesuatu berarti bersentuhan dengan sesuatu. Ya, maka satu hal yang patut untuk diluruskan bahasanya berada di atas sesuatu tidak mengharuskan bersentuhan dengan sesuatu. Kemudian yang kedua, berada di atas sesuatu itu tidak mesti membutuhkan yang di bawahnya. Tidak mesti membutuhkan di bawahnya. Mendung di atas bumi dan mendung tidak membutuhkan bumi. Langit di atas bumi dan langit untuk tegak tidak membutuhkan bumi. Karena langit tegak tanpa e, tanpa tiang. Yeah maka tidak mesti berada di atas sesuatu, dia membutuhkan bawahnya. Dan di antara faktor terbesar, orang bersemangat untuk menolak istawa dalam artian berada di atas untuk Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya asumsi, punya anggapan bahasanya ketika Allah berada di atas ars dikira Allah membutuhkan ars. maka sebagaimana dikatakan di matan Aqidah Tahawiyah Rasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas ars dan Allah tidak membutuhkan ars dan makhluk di bawahnya. Lian Allah ghaniyun anil alamin karena Allah tidak membutuhkan e, makhluknya satupun makhluknya. Wa innama natlu dan pada saat kita membaca firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Ar-Rahman ala arsistawa maka makna istawa dalam bahasa Arab artinya ala wartafa'a berada di atas Uluwan yaliku bijalalihi wa kamalihi berada di atas yang layak dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah. La makna laha ghairuhu. Tidak ada mana istawa selain berada di atas. Wahadal makna lil ayat dan makna ayat dan makna untuk ayat ini Ar-Rahma, eh, Toha ayat yang kelima dan ayat-ayat yang lain ada tujuh ayat dalam Al-Quran yang menegaskan kalau Allah berada di atas arsh. Ada tujuh ayat. Eh, maka makna untuk ayat ini toha ayat yang kelima dan enam ayat yang lain wala'di ajma'a alaihi a'immatus salaf. Inilah yang menjadi makna yang disepakati oleh para imam salaf rahimahumullahu taala. Aujabat tolha artinya wajabat lahul jannah, wajib surga baginya. Tolha demikian juga Azubair yang meriatkan kisah ini, keduanya adalah asrah mubasyarina bil jannah. Ada di antara sepuluh orang yang Nabi kabarkan mendapatkan surga dalam satu rangkaian hadis. Namun berkenaan dengan hadis di atas tadi ada catatan kaki yang belum kita baca. Diatkan hadis ini juga diatkan oleh At-Tirmidzi di jami'nya di sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq dan dia adalah mudallis dan dalam riwayat ini Muhammad bin Ishaq pakai an dari Muhammad bin Ishaq. E, akan tetapi al hadis fil musnad Imam Ahmad. Hadis ini terdapat dalam musnad Imam Ahmad dan di sana terdapat tasrih penegasan kalau Muhammad bin Ishaq itu sama mendengar dari gurunya. Berarti kesimpulannya hadisnya sahih. Kemudian hadis eh, selanjutnya hadis yang ke-111 dari Asaib ibn Yazid beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Uhud beliau memakai dua baju besi. Kadhahara bainahuma maka beliau menampakkan diri yaitu ikut dalam keluar dalam peperangan ini dengan memakai dua lapis baju besi. Asaib bin Yazid radhiallahu anhu adalah sahabi sahir adalah sahabat belia hujah bihi ya, dia bawah haji saat hajatul wada saat hajatul wada umurnya baru tujuh tahun dan beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di kota Madinah karena beliau meninggal tahun 91 Hijriah catatan kaki hadis ini juga diatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan hadisnya adalah mingkobil adalah sejenis marasil sahabat mursal sahabi dan mursal sahabi itu hujah itu ada seorang sahabat menceritakan satu kisah ya, yang tidak dia jumpai maka berarti dia tidak langsung tahu dia punya memakai perantara dan perantaranya bisa dipastikan adalah sahabat yang lain ya, bisa dipastikan sahabat yang lain ya, karena bisa dipastikan eh, perantaranya adalah sahabat yang lain dan semua sahabat itu terpercaya Eh, maka eh, mursal sahabi la atau irsal sahabi mursalnya sahabat itu tidak mengapa. Oleh karena itu mursal sahabi itu hujjah. maka saat hajat wada umur beliau tujuh tahun. berarti beliau tidak mengikuti perang Uhud. Namun cerita tentang perang Uhud. Bisa dipastikan Sa'ib bin Yazid ini mendapatkan cerita perang Uhud dari sahabat yang lain. Beliau jadi bapaknya atau yang lain, keluarganya, kerabatnya atau sahabat yang lain. Dan dalam Sunan Abu Dawud, waqad ja'a terdapat dalam Sunan Abu Dawud penegasan dari Sa'ib ibn Yazid an Rojulin dari seseorang kot samahu yang dia sebutkan namanya dari kalangan sahabat, namun perawinya boleh jadi lupa siapa nama sahabat yang disebutkan. Namun ketika asalnya Sa'ib menyebutkan sahabat yang jadi perantaranya. Pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian. Kemudian eh, bab yang ke-16 bab majaa eh, bab riwayat-riwayat fisifati yang memberikan deskripsi tentang mirfar, tentang helm pelindung eh, helm baju besi, pasangan baju besi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirfar dari kata-kata al-ghafri maknanya as-sitru menutupi. Definisi mirfar adalah sesuatu yang dipakai oleh mukotil orang yang berperang. Dia pakai pada kepalanya. Semisal haudah, hudah seperti helm. Namun terbuat dari besi untuk melindungi kepala dari panah, dari tebasan pedang dan yang lain. Hadis yang ke-112 dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah itu saat Fatul Mekah Ramadan tahun 8 Hijriah. Wa alaihimirfar mirfar dan Nabi memakai mirfar. Dan saat Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi mengeluarkan uh, daftar hitam. Uh, Nabi sampaikan, siapa saja yang menjumpai ini, ini, ini, ini, ini, ini, maka habisi dia meskipun di Masjidil Haram. Maka ada orang-orang tertentu. Karena Nabi ketika Fatul Mekah mengatakan siapa yang uh, masuk uh, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman dan siapa yang berada dalam rumahnya dia aman. Namun ada sejumlah orang yang Nabi nah, masuk dalam daftar khususnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis orang ini di mana saja anda temui, kalian temui. Nah di antaranya orang yang masuk dalam daftar khusus Nabi tadi seorang namanya Ibnul Khotol. Ya, dan dia termasuk dalam daftar khususnya Nabi. Ya, habisi fulan fulan fulan fulan. Nah. Maka di antaranya ada nama ibnu Khattab. Fakila lahu disampaikan kepada Nabi, dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada Ibnu Khattal, wahai Nabi, ini ada Ibnu Khattal. Muta'allikun bi asril Ka'bah. Dia bergelantungan pegangan kiswah Ka'bah. Dia, dia bergelantungan di kiswah Ka'bah. Gimana? Apakah tetap dieksekusi? Hmm. Dia di dalam masjid bukan pegangan kiswah. Nabi katakan uktuluhu. Tidak ada ampun. Tidak ada ampun. <clears throat> Di sini juga diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim demikian juga Musannif itu At-Tirmidzi di jami'nya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah saat Fatul Mekah dan di kepala Nabi terdapat mirfar. Dan nanti akan datang setelah judul bab ini bahasanya Nabi ketika Fatul Mekah beliau masuk Mekah dalam keadaan memakai sorban berwarna hitam. Ya, nampaknya kontradiktif. Satu mengatakan pakai mirfar, satu mengatakan pakai uh, sorban hitam. Falatanafi tidak ada kontradiksi dalam dua riwayat ini. Karena satu hal ini mungkin ayakun akad jama'at Nabi menggabung menggabung dua-duanya. Karena mirfah itu mungkin ayul bas wahdaha dipakai sendirian dan mungkin antul bas dipakai tahtahu dan di bawah di bawah mirfar tersebut terdapat kolan suah terdapat peci. Wayumkan antul bas dan mungkin saja Eh, mirfar itu dipakai, Faukohu dan di atas mirfar terdapat imamah, sorban. Ya, maka bisa dikompromikan Nabi pakai mirfar, setelah itu pakai sorban. Sehingga disebut beliau pakai mirfar ya benar, beliau pakai sorban juga benar. Atau komprominya annahu akibat setelah Nabi masuk ke kota Mekah Nabi copot mirfarnya, kemudian memakai sorban berwarna hitam. Ya, tentang Ibn Khattal, ja'a fi ba'di riwayat ya, bahasanya eksekutor yang untuk menghabisi Ibn Khattal ini adalah Sa'id ibn Huraiz radhiallahu anhu. Dan Ibn Khattal adalah salah satu dari sejumlah orang yang Nabi katakan darahnya sia-sia. Ini artinya adalah uh, uh, ahdara adama itu terjemah talaknya darahnya sia-sia, artinya membunuhnya tidak ya, membunuhnya tidak berdampak diat. Itu yang dimaksud darah sia-sia. Darah sia-sia itu artinya tidak ada kewajiban bayar diat. Terjemah bebasnya kita katakan dia adalah salah satu dari orang-orang yang Nabi katakan itu adalah orang yang halal darahnya. Saat hari penaklukan kota Mekah, Nabi perintahkan untuk menghukum mati orang-orang ini yang masuk dalam daftar khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ainama wujidu, di mana saja orang ini tertangkap, baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Nah, karena ada apa dengan Ibnu Khattal ini? ini ya, Nabi seorang yang pemaaf, namun tidak ngasih maaf untuk Ibnu Khattal. Ya, ada apa dengan orang ini? Bahkan min amrihi. Ini, ini gara-gara masalah Ibnu Khattal. Ini, masalah Ibnu Khattal adalah annahu aslama Dulunya dia muslim. Dia pernah masuk Islam. Wakana nama ma'u khadimun muslimun yakhtumuhu. Dan dia punya pembantu muslim yang melayani beliau. Melayani Ibnu Khattal ini. Tsumma tadda ba'da dhalik. Dan murtaddin. tadda ba'da dalik, Kemudian dia murtad Ibnu Khattal kemudian murtad setelah itu dan membunuh ya, pembantunya maka dia murtad dan dia punya kasus pembunuhan. Murtad menyebabkan halal darahnya, kasus pembunuhan menyebabkan halal darahnya. Ya Nabi ya, dan dia ngecek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini juga menghalalkan darahnya. Tiga faktor. Ini semuanya menyebabkan halnya darahnya. Watakoda koina Nata ini dia punya dua ya, budak perempuan. Yang dia tugasi untuk bernyanyi. Lahu untuk atas kepentingan Ibnu Khattal. Apa nyanyiannya? Ejaan terhadap Nabi. Wasabbihi dan cacian kepada Nabi. Wasab dan cacian kepada para sahabat Nabi. Setelah murtad dia balik ke Mekah. Balik ke Mekah dan eh, dan aturan di perjanjian Hudaybiyah siapa yang ke Mekah yang murtad dari kaum muslimin kemudian ke Mekah tidak dikembalikan ke Madinah. Maka dia murtad ke Mekah. Nah, saat Fatul Mekah Nabi cari orang ini. Nabi cari orang ini. Nabi katakan bunuhlah dia. Maka Nabi memerintahkan untuk membunuh Ibnu Khattal di mana saja dijumpai. Qil ada yang menjelaskan bahasanya eksekutornya adalah Abu Barza Al-Aslami. Radhiallahu anhu waqil dan ghairu dalik dan ada pendapat yang lain. Ya, qatalahu ukni wal maqam. Dan Ibnu Khattal ini dibunuh di Multazam namanya daerah antara uh, antara de uh, mak bukan multazam. Kalau multazam itu sampai pintu. Baina rukni wal maqam. Ya, antara rukun Hajar Aswad wal maqam dan maqam Ibrahim. Hmm, antara rukun Hajar Aswad sampai maqam Ibrahim. Ya, di situ tempat eksekusi Ibnu Khattab. Ya, kemudian uh, riwayat selanjutnya dari Anas bin Malik atau sebelumnya dari hadis di atas terdapat pelajaran bahasanya kiswah nak, kiswah Ka'bah itu sudah ada sejak masa silam. Ini. Kiswah Ka'bah itu sudah ada sejak masa silam. Saat Fatul Mekah sudah ada kiswah Ka'bah. Astaril Ka'bah. Penutup Ka'bah. Maka uh, adanya kiswah, adanya kain penutup untuk Ka'bah adalah di antara sunnah takriyah. Ada sejak masa jahiliyah Nabi biarkan. Nabi biarkan ya, untuk dan Nabi teruskan. <clears throat> Kemudian dari Ibnu Syihab dan Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah saat Fatul Mekah. Di kepala beliau ada mirfak. Qal falam manaza'u ja'u rajulun. Maka kala Nabi mencopot mirfarnya, datanglah salah satu sahabat yang melapor dan berkata pada Nabi Ibnu Khattal itu bergelanyutan di kiswah Ka'bah. Nabi katakan uktuluhu, bunuh dia. Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan telah sampai pada kuri bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idin pada hari itu pada hari Fatul Mekah beliau tidak dalam kondisi ihram. Ini. Buktinya beliau pakai mirfar. Ini, beliau pakai mirfar. Red yang lain beliau pakai sorban. Seandainya beliau dalam kondisi ihram, Bila tidak maka orang yang dalam kondisi ihram tidak boleh pakai tutup kepala yang nempel di kepala. Maka tentu tidak akan pakai mirfar, tidak akan uh, memakai sorban. Sehingga Nabi ketika Fatul Mekah tidak dalam kondisi ihram. Nah, maka di sini uh, jawaban untuk uh, permasalahan fikih. Apakah setiap orang yang masuk ke Mekah harus dalam kondisi ihram? Ini, harus dalam kondisi ihram. Orang yang pertama kali datang ke Mekah, begitu masuk Mekah, masuk tanah haram, apakah dia harus dalam kondisi ihram? Sebagian ulama mengatakan harus. Dia harus dalam keadaan ihram. Nah, ada sebagian ulama yang ngasih rincian. Ya, dan ini yang lebih tepat. Jika dia masuknya nusuk dan datang ke Mekah itu tujuannya untuk ibadah, iya. Non jika dia tujuan masuk ke Mekah itu mau dagang atau mau yang lain, maka dia boleh masuk ke Mekah tidak dalam kondisi ihram. Dan dalil yang menguatkan pendapat ini, pendapat yang kedua ini, hadis ini. Nabi masuk ke Mekah saat uh, Nabi tiba di kota Mekah saat Fatul Mekah dalam keadaan di kepala beliau terdapat mirfar atau terdapat uh, terdapat sorban. Ini semua menunjukkan kalau beliau tidak dalam kondisi ihram. Sehingga jika orang masuk Makkah tujuannya memang bukan nusuk, bukan mau umrah, bukan mau haji, e, maka tidak ada keharusan dia masuk dalam keadaan ihram. Ini ada jalur lain untuk hadis Anas. Uh, Ibnu Syihab mengatakan balagani anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yawma idzin muhriman ay annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah masuk Mekah dalam keadaan berihram. Wa mimma yashadu lidzalik di antara hal yang menguatkan hal ini mayati fi tarjamatil qadimah apa riwayat yang ada di uh, judul bab setelahnya dari hadis Jabir bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke ke Mekah saat Fatul Mekah dalam keadaan memakai sorban berwarna hitam. Wa dan bisa diambil faedah dari hadis ini bahasanya siapa yang ingin masuk kota Mekah lihajah karena satu kebutuhan Walisa meniati ya rim dan dia tidak punya niat untuk ihram, ihram untuk haji atau ihram untuk umrah. Maka laisa ali dia tidak memiliki kewajiban untuk memakai ihram. Memakai kain ihram yalzam jadi keharusan man arada orang yang ingin masuk Mekah haji dengan niat nusuk. Dengan niat untuk beribadah, boleh jadi ibadahnya adalah haji atau